Allahumma salli ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam paman tabi'ahu ila yaumiddin. Hadirin, pada siang ini kita akan bahas tentang masalah ulul albab. Titik tolaknya surat Ali Imran. Keluarga Imran. Ayatnya ayat 190. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب Sini ayat dimulai dengan kata-kata inna itu taukid sesungguhnya. Jadi minta atensi, minta perhatian lebih. Dan Allah sangat sungguh-sungguh inna sesungguhnya fi khalqis samawati dalam penciptaan langit wal ardi dan bumi langit menggunakan kata jama as-samawat langit-langit kalau samaun langit tunggal mufrad kalau samawat jama' Anehnya wal ardi kata-kata ardu bumi menggunakan kalimat tunggal mufrad. Kalau mau jamak dengan jamak harusnya khalqis samawati wal arad. Kenapa di sini langitnya jamak, buminya satu? Sangat mungkin adalah langit itu memang banyak. Bumi memang hanya satu, ini saja. Kemudian uh, penciptaan dan bumi, waqtilafil laili wan nahari dan pergantian malam dengan siang. La ayatin menjadi tanda bahan pemikiran li ulil albab. Albab dari kata lub. Lub itu inti. Kalau pohon itu dipotong, kayu dipotong, terlihat ada yang tengah-tengah kata orang Sunda galehna intinya itulah alu artinya ul albab ialah orang yang berpikir secara mendalam sampai kepada inti dan esensinya bukan berpikir biasa kalau orang berpikir biasa disebutnya bukan ul albab ul albab spesial bagi orang yang berpikir secara mendalam kalau menggunakan pendekatan filosofis ialah berpikir yang sistematis, rasional, objektif, komprehensif, dan radikal. Sistematis ialah berpikir yang runtut. Dari mana mulainya, terus kemana, bermuara di mana. Rasional artinya mudah dipahami karena menyambungkan hubungan sebab akibat sehingga terlihat, terdengar logis. Kemudian objektif, objektif artinya apa adanya. Bukan karena interest pribadi dan bukan katanya, tapi ada dalilnya. Objektif. Kalau kata pribadi namanya subjektif. Kemudian berikutnya eh, komprehensif, artinya melihat satu masalah dari berbagai macam sisi. Bisa pendekatan kebahasaan, linguistik, kesejarahan, sosiologis, politis dan lain-lain. Kemudian radikal artinya sampai kepada kesimpulan. Jadi kalau kita me berobat dengan akupuntur, ditusuk jarum, jarum panjang, tusukan ke sini, kerak kerak kerak kerak kerak terus makin dalam, terus terus terus dalam, begitu. Nah itu, itu udah intinya. Jadi berpikir yang alub jelas sampai ke tiga terasa. Nah kalau hanya berpikir begitu-begituan bukan alub. Ya. ini tentu saja kita harus bertanya kepada orang-orang satu orang-orang astronomi samawat itu ya. Orang-orang uh, eh, kalau bumi soal-soal geologi, soal-soal kelautan. Langit saja sampai hari orang tidak tahu apa itu batas langit. Mana batas langit? Itu yang biru itu awan. Itu ujung pandangan. Naik lagi pakai pesawat. Ternyata kalau kita pakai pesawat dengan ketinggian 3000 kaki, yang namanya awan itu di bawah, di bawah pesawat, bukan di atas. Hujan sering-sering di bawah pesawat, bukan di atas. Kalau dari bulan makin jauh lagi ke atas. Kalau apa itu apa itu langit? Orang tidak tahu sampai apa itu langit. Hanya opininya, opininya langit adalah itu yang biru, udah. Langit yang biru, nggak ada langit yang putih. Yang biru itu langit, lah bukan langit itu hanya hanya awan karena pacaran di bawah jadi biru. Nah, di langit terdapat planet. Kata orang, planet ada berapa? Sembilan dari Mars, Jupiter sampai ke Pluto. Tetapi kata Quran ihda asyrota kaukaban. Terdapat 11 planet. Nabi Yusuf bermimpi ada 11 planet sujud kepadanya. Tapi kata hasil penelitian hanya ada 9 planet. Nah, kemarin baru keluar ada pendapat baru. Orang Amerika menemukan planet yang baru, planet yang ke 10. Tapi kata Quran 11 ihda asrota kau kapan sebelas planet sepuluh sebelas sepuluh sebelas saya lebih yakin Quran ketimbang profesor yang salah bukan Qurannya di profesor pasti dulu sembilan yakin sekarang sepuluh kalau begitu ilmu pasti bukan ilmu pasti tapi ilmu kira-kira yang mengatakan pasti hanya Allah Kemudian, ini penciptaan langit ini, sebagaimana kita ketahui, adalah kata Quran, awalam yarol ladina kafaru annas samawati wal ardo kanata rokko Surat Al-Anbiya ayat 30. Apakah orang-orang kafir tidak tahu sesungguhnya langit dan bumi adalah satu yang padu? Rokok yang terpadu. Kemudian fafatahuma aku pecahkan, lontarkan, buat meledak dan partikelnya saling menjauh, saling berekspansi. Dan bumi ini adalah bagian dari partikel pecahan tadi. Jadi begini, ini sudah miliaran tahun. Dan nanti di alam masar, kata Quran, yauma pada hari itu tubadalu akan diganti al ardu bumi bigol ardi dengan bumi yang baru wasamawa demikian pula langit ini hancur diganti dengan langit yang baru langit yang baru bumi yang baru berarti kembali ke periode awal panasnya luar biasa sangat mungkin itulah alam masar Kemudian pergantian malam dengan siang. Kita merasakan siang ini 12 jam. Jam segini udara sangat panas di luar. Maka kalau kalau bumi tidak berputar, tidak bergeser, maka bagian yang depan ini akan terus panas, maka suhu akan naik. Kalau suhu sudah mencapai 52 derajat Celcius seperti di Arab Saudi ketika musim panas, terasa panas Walaupun di bus pakai AC, pakai AC, di ruangan pakai AC, tapi terasa panas karena suhunya mencapai 50 derajat Celsius. Kalau mencapai 100, uh, eh, kalau mencapai 100 derajat, maka itu sudah mencapai titik didih air. Maka semua air-air yang ada di luar pasti mendidih, air sungai mendidih, air laut mendidih, kalau 100 jam lagi itu sangat mungkin mencapai 1000 derajat ya Celcius, maka bukan lagi mendidih tapi batu pun akan menyala. Untung segera berbalik itu bumi sehingga terjadilah pergeseran malam dan lain-lain. Nah, seandainya orang-orang berpikir hanya selintas, ya sudah. Malam, malam. Malam, eh, malam. Pas subuh, subuh, eh, subuh. Tidak berpikir. Kemudian kita mengetahui juga kadang-kadang posisi matahari berada di posisi utara, kadang-kadang di selatan hatulis riwa. Kita mengetahui kalau posisi matahari di utara akan timbul musim panas. Ketika musim itulah maka muncullah buah-buahan pendingin tubuh semacam semangka. Tetapi ketika matahari di sebelah sini akan muncul musim musim panas, eh musim dingin. Ketika musim dingin muncullah buah-buahan penghangat tubuh semacam durian. Rambutan, pas rambutan durian pasti muncul di musim panas. Mangga, semangka musim di musim dingin. Eh apa? Durian betul di musim dingin terbalik, sedangkan mangga di musim panas. Itu semua nggak mungkin kalau bukan karena Allah. Maka orang-orang dapat mengatakan, Ya Allah, Engkau maha hebat. Kemudian alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa junubihim. Ciri berikutnya orang-orang ulul albab ialah kalau dia dia selamanya berzikir. Berzikir adalah koneknya antara pikiran, kalbu dengan panca indera. Orang berpikir adalah konek antara panca indera, otak dan kalbu. Misal, kita melihat mengapa itu terapung. Kata otak, mengapa terapung? Masuk ke hati. Jadi berpikir, berzikir adalah konek antara pikiran, panca indera dan hati. Berzikir adalah ingat kepada Allah, baik dengan cara berdiri maupun duduk. Nah, cara berdia, berzikir tiga macam. Satu berzikir dengan lisan, kedua berzikir dengan kol, dengan dengan gerakan, yang ketiga berzikir dengan hati. Di WC tetap berzikir, hanya berzikirnya dengan hati. Subhanallah, Allahu Akbar, dengan hati. Kebetulan kita harus berwudu di WC, ucapkanlah bismillah dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, berzikir dengan dengan gerakan, dengan amal. Dimanapun kita berada, kita tetap connect kepada Allah. Kalau lepas, tidak connect lagi, maka itulah saatnya kita melepaskan diri dari uh, dari perhatian Allah. Kemudian bahkan kita uh, beda di sini. Di sini wa ala junubi wa yatafakkaruna fi khalqis samawat dan mereka senantiasa berpikir tentang kejadian langit dan bumi. Beda ya antara berpikir dengan berpikir. Kalau berpikir adalah proses otak mencari jawaban mengapa bumi berputar tidak jatuh? Mengapa bulan tidak jatuh tanpa tiang? Itu berpikir. Kalau berpikir adalah memasukkan kepada spiritual. Kalau begitu Allah Maha Hebat berzikir. Kemudian pada ujungnya ada berakal. Kalau berakal adalah nurun fil qalbi binal bainal haqq wal batil. Kalau akal ialah cahaya di hati yang memisahkan benar dengan yang salah. Semua orang pasti berpikir, tapi tidak semua orang menggunakan akalnya. Profesor berpikir, belum tentu dia berakal. Perempuan seorang mahasiswi menggunakan pakaian tipis-tipis pada malam hari, dia berpikir, tapi tidak menggunakan akalnya. Kemudian berpikir yang lebih aneh adalah berpikir kepada hal-hal yang aneh. Misalnya, orang gak terpikir nih, tiba-tiba ada seorang apoteker berpikir, ini buah mangkudu, mengkudu, ini buahnya bau dan tidak enak. Tapi kata dia, tidak mungkin Allah membuat sesuatu tanpa makna. Dia meneliti mengkudu, akhirnya melahirkanlah obat yang baik. Sekarang pada tahun-tahun ini orang-orang Jepang sedang sedang me, ini sedang me, mengumpulkan semacam bakung, jenis bakung, pepedangan kata orang Sunda yang bentuknya tebal, ya daunnya tebal, persis bakung kayak pedang begitu. Tengah-tengahnya hijau bercak-bercak, kulitnya eh, pinggirnya kuning. Itu adalah juga bakung. Bakung yang ternyata sekarang bisa mencegah penyakit HIV dan meningkatkan stamina tubuh. Padahal yang begitu banyak di kita. Di pinggir-pinggir sungai banyak sekali. Oleh kita nggak dipakai. Dibabat, dihabiskan. Sekarang dipakai oleh orang Jepang. Nah itu maka kata Al-Quran. Rabbana ma khalaqta hada batila. Ya Allah, tidak mungkin kau membuat sesuatu dengan sia-sia. Membuat apapun yang jelek kata mata manusia, pasti baik untuk Allah wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairulakum. Bisa jadi apa yang jelek dalam pandangan manusia justru baik kata Allah. Dulu mengkudu, kita ambil mengkudu, kita lemparkan, kita tendang karena tidak tidak manfaatnya. Sekarang mengkudu mahal. Kepedangan sekarang jadi mahal. Cecenet sekarang jadi mahal. Ternyata apa-apa yang jelek justru baik. Nah, apalagi yang kelihatannya baik, semacam sholat gerakan-gerakan sholat adalah wahyu ciptaan Allah. Kalau begitu, gerakan sholat jauh lebih bermanfaat ketimbang mengkudu, ketimbang pepedangan tadi. Hanya saja manusia tidak mampu mengungkapnya. Apa sih makna manfaat sholat? Dari mulai takbir, ruku, sujud, salam, bacaan-bacaannya. Begitu rutin dikerjakan, begitu mekanis, tapi nggak terasa manfaatnya. Kalau begitu, pasti kita belum tahu. Tapi kata Allah, enggak mungkin Allah membuat sesuatu tanpa manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Oleh karena itu, sekarang tinggal manusia. Manusia pokoknya sholat kerjakan. Puasa kerjakan. Haji kerjakan. Manfaatnya pasti ada. Hanya kita tidak tahu. Semacam tawab. Kita keliling-keliling Ka'bah tujuh kali. Kalau kita nggak punya iman, untuk apa? Untuk muter Ka'bah. Ketika itu jamaah Telkom, seorang perempuan, doktor dari Perancis ketika muter-muter Ka'bah, dia ketawa-ketawa. Pak Asep, apa-apaan ya? begini-beginian, kayak anak kecil. Orang lain menangis, dia enggak, muter aja. Otaknya enggak nyambung, hati enggak, hati kurang iman. Sehingga muter-muter kemana? Setelah terangkan lebih jauh, baru dia menangis. Baru dia connect antara kalbu dengan pikirannya. Sekarang kita sholat, mengapa enggak nikmat? Mungkin tidak connect antara fikiran dengan kalbu. Kita gitu. Allahu Akbar, ruku, sujud, Assalamualaikum, Ya sudah, pulang. Asar, komat lagi, sholat lagi, maghrib, gitu lagi. Jadi tidak konek. Kalau begitu, pasti ada yang salah. Ya. Sehingga nanti perlu ada pembahasan yang sangat komprehensif. Bahas soal puasa misalnya. Jangan hanya ustadz, tapi panelkan beberapa orang. Ada ustadznya, ada ahli ekonominya, ada ahli ekonominya, ada ahli politiknya, ada ahli gizinya. Gabungkan jadi satu, insya Allah akan mendapatkan yang baru. Kemudian membahas sholat. Bahas sholat juga begitu. Ada ustadznya, ada ahli kesehatannya, ada ahli gizinya, ada ahli ekonominya, sosialnya, dibahas jadi satu, jadi komprehensif. Saat selama ini kita membahas suatu tidak komprehensif dan bahkan banyak parsial. Sehingga Islam yang sangat agung tidak terasa. Apalagi menyangkut hal yang lain. Misal gini, Bapak kan tahu ya buah tin. Buah tin itu seperti buah tin itu kalau dimakan di Mekah lebih enak kesemek ketimbang buah tin. Atau buah zaitun, eh, buah zaitun yang yang segede gini itu yang merah, merah hijau dimakannya pun pahit ya, terkesan. Tapi mengapa Quran mengatakan begitu? Watini wazaitun. Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun, demi pohon tin dan pohon zaitun. Mengapa Allah bersumpah dengan buah zaitun? Padahal lebih enak buah mangga. Kenapa enggak bersumpah dengan mangga saja, dengan durian? Kok dengan zaitun? Pasti ada apa-apanya. Ditelitilah oleh ahli sosiologi. Ternyata itu zaitun itu sebuah buah, buah zaitun segede ginilah. Lain dengan mangga beda. Kalau mangga sedikit busuk saja bisa dibuang begitu, disopak, disopak begitu, dibuang, dimakan saja. Tapi zaitun tidak. Kalau udah sedikit busuk akan busuk semuanya, nggak enak. Dan itu dipakai sumpah oleh Allah ketika dia ngomong soal manusia watini wazaitun wa subhanallah laqad khalaqna insana fi asani takwin sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik berikutnya summa radnahu asfala safilin dia Allah kembalikan dia ke tempat yang paling mendasar paling hina kecuali mereka yang beriman jadi itu dilambangkan dengan buah zaitun zaitun itu sebuah buah yang nggak begitu nikmat tapi kalau dia busuk sama sekali tidak bisa diambil manfaatnya. Demikian pun manusia. Manusia itu kalau dia baik baik baik baik baik sedikit salah aja udah hanguslah namanya. Bapak seorang yang baik memberi yatim piatu, membangun masjid, membangun sekolah. Sekali berbuat zina aja, udah hancurlah semua kebaikannya jadi bau Baunya manusia lebih dari bau bangkai. Baunya bangkai tinggal dikubur, selesai. Kalau manusia sudah bau lebih dari bangkai. Kemanapun dia pergi akan bau, bau terus. Ke Surabaya dia akan bau, ke Jakarta dia akan bau. Mati pun dikubur tetap akan bau namanya. Hati-hati manusia itu. Kalau sudah tercelak baunya luar biasa. Itu surat Az-Zaitun. Eh, surat Atim. Juga kita lihat lagi al-fajri wal fajri dan sebagainya itu sumpah-sumpah Allah semuanya pasti memerlukan atensi perhatian. Dengan demikian maka kalau kita baca Quran misalnya gini. Misalnya membaca wal fajri. Mengapa ya Allah kok sumpah dengan al fajar? Ada apa dengan al fajar? Wal duha demi demi duha. Mengapa ya Kok ada duha dipakai sumpah? Ada apa dengan duha? Dengan demikian membaca kita, membaca analisis akan sampai kepada alum tadi. Kalau kita baca-baca awan, baca tekstual tanpa analisa, maka kita akan sampai ke tingkat orang biasa. Kalau ingin ke tingkat alum, ul albab, maka baca harus ke tingkat yang, yang terakhir. Tetapi manusia tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Hanya dengan nama Allah. Billahi, wallahi, tallahi. Saya tidak mencuri. Demi Allah saya tidak mencuri. Artinya, ya Allah saksikanlah aku tidak mencuri. Tidak boleh begini. Demi Allah, demi Rasul, saya tidak mencuri. Itu sudah musyrik. Mengapa musyrik? Saya mengatakan demi Rasul, itu artinya, ya Rasul, saksikanlah bahwa aku tidak mencuri. Sedangkan Rasul itu sudah meninggal dunia. Tidak boleh. Atau sumpah dengan yang lain-lainnya. Demi Allah, demi Rasul, demi ayah ibuku, saya tidak mencuri. Itu sudah musyrik. Juga akan berbuat dosa kalau kita bersumpah dengan nama yang lain-lain sumpah bentar. Pokoknya kalau aku bohong siap dibentar, siap kena geledek. Atau bawa mau keluarga. Pokoknya kalau saya bersumpah, kalau saya mencuri, keluarga saya siap hancur. Enggak boleh. Atau bapak, pokoknya kalau saya mencuri, setelkom siap hancur. Dan bawa orang lain. Kata orang Sunda, saya mah siap bisu salamur mengadu bohong, ada maksiat. Bisa selembur. Nggak boleh bawa orang lain. Nah, bawa orang lain kalau kita mubahalah. Mubahalah ialah sumpah habis-habisan. Kemarin pernah kejadian. Ada Ahmadiyah dengan orang-orang Salafi. Kata orang Salafi, yuk Ahmadiyah kita sumpah mubahalah. Caranya bagaimana? Bawa anak, istri, keluarga semua. Dia juga bawa anak istri. Sok kita bersumpah. Pokoknya kalau pendapat saya salah, saya siap hancur sekeluarga. Tapi kalau kamu yang salah, kamu pun siap hancur sekeluarga. Siap? Oke. Okay. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya benar, kamu salah. Mubahalah namanya. Itu hanya berlaku bagi orang-orang kafir. Jadi kalau orang kafir kepada kita menghantam mati-matian, kita harus berbicara. Tapi kalau sampai saatnya tidak bisa dielakkan, menghina terus, menyempitkan terus, yuk, yuk kita mau bahala. Nah bagusnya kalau kemarin George Bush ribut dengan Osama, udah aja mau bahala. Kata kata Osama, saya difitnah terus, kamu ngomong terus di radio, saya nggak sempat ngomong. Kalau begitu George Bush, yuk kumpul, yuk di ok di mana di Pentagon atau di mana di Indonesia lah semeja berdua yuk kita ngobrol yuk kita mau bahala kata Osama saya tidak melakukan itu kalau saya bohong saya siap hancur bersama keluarga anda pun kalau anda berbohong anak kita saya anda siap cus keluarga itu namanya bahala Mubahlah hanya berlaku pada sebagai senjata cakra yang terakhir. Tidak boleh sumpah mubahlah dalam hal yang biasa. Sekali lagi, jadi kita semuanya bersumpah dengan nama Allah, sedangkan Allah boleh bersumpah dengan apa saja. Apa-apa yang dipakai oleh sumpah oleh Allah, tolong diperhatikan, dibaca berulang-ulang, pasti ada sesuatu yang sangat luar biasa. Itulah beberapa hal yang menyangkut masalah alub. Mudah-mudahan nanti Ramadan kita membaca Quran bukan membaca target, tim baca alub. Bapak e, boleh membaca Quran dengan target, pokoknya saya ingin tamat dua kali tamatan, boleh. Tapi usahakan membaca quran di bulan Ramadan, membaca dengan alub satu ayat, satu ayat diperdalam sampai kepada intinya. Kemudian kalau ingin lebih mendalam, malamnya baca Quran, subuhnya baca hadis. Sehingga Qurannya tamat, hadis pun tamat. Sementara ini orang Quran dibaca sampai tamat, sementara hadis dibaca tidak tamat. Bahkan mungkin Quran dibaca, hadis nggak dibaca. Akibatnya apa? Memahami Quran hanya Quran saja tanpa hadis, sehingga penafsirannya pun tidak komprehensif. Kemudian nanti di bulan Ramadan dikirnya pun dikir yang alub tadi yaitu dikir yang sampai kepada intinya saya hidup udah 48 tahun apa yang saya dapatkan sekarang dunia tidak didapat tidak puas akhirat kok setengah hati kalau begitu, jangan-jangan saya termasuk orang-orang yang tengah-tengah ke surga enggak ke neraka lang ke surga ke neraka lang ke neraka abadi tidak ke surga langsung juga tidak alub berpikirnya, berpikirnya Kemudian juga kita sholatnya, sholat alub. Allahu Akbar, ruku, sujud, sampai ke tingkat esensinya, jangan sampai ke tingkat kaifiat. Maka mudah-mudahan kita sekalian dalam sekolah yang berbeda, ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang S1, ada yang S2, S3, tetapi kita semua masuk ke dalam kategori alum. Alum tidak selamanya orang S2 orang S3. Alum adalah orang yang berpikir mendalam sampai kepada intinya, esensinya. Itulah ulama. Sekian terima kasih. Saya beri waktu sedikit kalau ada pertanyaan baik menanyakan soal ini maupun soal materi yang lain silakan. Kita mau Ramadan, mau tanya soal saum, soal itikaf apa silakan. Juga ibu-ibu yang suka barang antara haid dengan menyusui, ya, antara nifas dengan menyusui, silakan juga tanya soal-soal saum. Tapi harapkan tadi soal alum. Nah, enggak, silakan. 37. Silakan. Kemarin saya ada yang nanya, Pak, bagaimana kalau istri saya ini eh, anakannya beranaknya dua tahun sekali? beranakannya. Nifasnya 40 hari menyusui 2 tahun. Sedang menyusui hamil lagi. Lahir lagi. Sampai 5 anak. Selama 10 tahun gak puasa. Nah ketika yang didahulukan fidyahnya atau kodoknya. Fidyah itu pengganti puasa. Sedangkan puas sedang sedang nifas haram. Maka kalau sedang nifas berlakulah hukum nifas menggantinya dengan kodo. Jadi selama nifas gantilah dengan kodo bukan dengan vidya. Ketika menyusui gantikan dengan vidya. Nah, tapi kan Pak, nanti kapan saya kodonya? Bisa pada saat saat menyusui usia hampir dua tahun, anak udah gede dotnya itu Dilepaskan pun kita serap saum nggak apa-apa. Hanya kalau katakanlah e, hamilnya tunji setahun satu, ya sudah nanti aja fidyahnya terakhir, kornya terakhir. Kalau nggak mungkin, baru dengan fidyah. Selama sih mungkin cukup dengan kodok. Jadi eh, nifasnya dengan kodok bukan dengan fidyah, tapi menyusuinya dengan fidyah. Kodok itu boleh dibayar tahun itu, boleh pindah tahun. Jadi kalau kodok nyebrang tahun, nggak double. Tetap aja kalau dua hari, ya dua hari. Jangan sampai gara-gara nyebrang tahun jadi double. Empat jadi delapan hari. Nggak ada keterangannya. Tapi lebih baik saja di, di tidak memperlama kodo sebab khawatir kita mati sebelum kodo. Dari kemarin, bagaimana Pak kalau eh, ada orang sakit, sakit tapi dia puasa. Kata dokter, sakitnya bahaya ini kalau puasa, tapi dia puasa, akhirnya meninggal. Nah, itu haram puasanya. Jadi berpuasa ketika sakitnya sakit parah dan berbahaya kalau puasa, terus puasa bukan punya pahala tapi mendapatkan dosa. Jadi kalau begitu, sakit yang bagaimana yang boleh berbuka puasa? Ya sulit ukurannya. Kata Nabi, fas'al linafsika. Tanya dirimu sendiri. Kalau kuat puasa, ya puasa. Kalau nggak kuat, ya jangan. Kata siapa? Diri sendiri. Tapi kalau sakit-sakit ringan sih nggak usah. <coughs> Model hanya ya batuk-batuk kecil, kutil, <coughs> nggak usah dibukakan. <coughs> Ada enggak? Enggak ada. Ah, baguslah. Pokoknya kita oke okay, sekali lagi. Nah, saya terakhir pesan, yuk kita isi Ramadan kita nanti dengan kualitas amal-amal ul albab, bukan amal-amal kelas kelas biasa. Harus kelas hawas. Jadi ada puasa kelas, ada Ramadan kelas awam, ada kelas hawas. Kelas hawas ialah yang paling lebih yang paling hebat kelas full albab. Manakala solatnya sampai ke intinya, baca Quran sampai ke intinya, dikir pun ke intinya. Sehingga begitu beda sholat, ada perubahan sikap di sini. Sekian, yuk kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami sadari Allah Kadang-kadang kami hanya berpikir biasa. Ketika memikirkan langit, tidak menambah iman kami. Memikirkan laut, bumi, dan lain-lain, sering-sering hati kami tidak bergetar. Kalau begitu ya Allah, jangan-jangan kami ini bukan orang beriman kelas tinggi. Bukan orang-orang yang ul albab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbinglah kami agar kami berpikir analisis merenung yang mendalam sehingga hati kami tersentuh dengan ayat Quran, gemetar dan meningkatkan iman. Dengan cara itu ya Allah mudah-mudahan dari hari ke hari hidup kami makin beriman. Mudah-mudahan ya Allah bulan Ramadan nanti kami bisa membaca Al-Quran sampai ke tingkat inti, sholat sampai ke tingkat inti, berdikir dekat-dekat inti sehingga setelah beres ibadah Ramadan hidup kami betul-betul menjadi ul albab hidup dalam kebaikan dan hidup dalam tingkat esensi Ya Allah ya Rahman ya Rahim untuk sampai ke arah sana tidak mudah ya Tuhan karena kami orang sibuk tidak banyak waktu berpikir tidak banyak baca Quran untuk mendalam oleh karena ya Rabbana bimbinglah kami ke arah itu Mudah-mudahan Ramadan nanti adalah Ramadan yang betul-betul bermakna mendalam bagi kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, limpahkan kepada kami rizki yang luas, ilmu yang bermanfaat dan ampunan dari Engkau Tuhan. Jauhkan kami dari penyakit dan derita. Mudah-mudahan kami sehat walafiat sehingga bisa beramadon dengan sangat optimal. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'al muttaqina imama. Ya Allah, berikan kami istri yang solehah, suami yang soleh dan anak-anak yang penghias mata. Jadikan kami pemimpin dalam keluarga. Mudah-mudahan ya Allah, Ramadan nanti istri kami anak-anak kami semua lebih meningkat dalam ibadah bukan hanya kuantitas tapi sampai kepada kualitas alub ya Allah ya Rahman ya Rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin amin ya Allah ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah ceramah yang telah sampaikan oleh Bapak Ustaz Asyaf Nirul Aslop. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ingatan kembali kepada sampaikan oleh Bapak Ustaz Asyaf Nirul Aslop. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ingatan kembali kepada sampaikan oleh Bapak Ustaz Asyaf Nirul Aslop. Mudah-mudahan